dinan sebagai agama di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala Lamma لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم waqifan fi Arafah fi hajjatil wada'. pada saat Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam beliau berdiri di Arafah pada saat Haji Wada nazalat alaihi hadhihi ayatu turunlah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat ini ayat al yauma akmaltu lakum al ayah wa hiya min akhir ma nuzila ala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-Qur'anil Karim dan ayat ini termasuk yang terakhir dari apa yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Au hiya akhiru manuzil. Atau bahkan dia termasuk atau bahkan dia adalah akhir surat yang diturunkan atau ayat yang telah diturunkan sebagai ayat yang terakhir turun. Liannahu 'asha ba'daha muddatan yasiratan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam hidup setelah turunnya ayat ini pada jangka waktu yang pendek. Beberapa saat setelah turun ayat ini tidak lama kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an raja'a ila al-Madinati ba'da al-Hajj yaitu setelah beliau kembali ke kota Madinah setelah menunaikan ibadah haji. Padahal hada maka ini menunjukkan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma tuwfiya tidaklah beliau diwafatkan hatta akmalallahu bihi dina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Di mana Rasulullah SAW diwafatkan? Di Madinah. Di mana Rasulullah SAW dilahirkan? Di Makkah. Wafi hada maka di sini raddun على mubtadi'a alladziina yuhdisuna asyia'a Di sini terdapat bantahan terhadap kaum mubtadi'ah para pencetus amalan-amalan baru, ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kaum mubtadi'ah alladzina yuhdisuna asyia'a yang mereka mengada-adakan perkara-perkara wa yansibunaha ila dini dan menisbahkannya kepada agama itu wa hiya minhu padahal amalan tersebut bukan termasuk bagian dari agama itu bantahannya ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا فَأَيُّمَا إِنْسَانٍ maka siapapun orang ya'ti بِزْيَادَةٍ فِي الدِّينِ yang mendatangkan ada tambahan di dalam agama ini فَهِيَ مَرْدُودَةٌ maka tambahan itu tertolak siapapun dia mencakup dari kalangan manapun setelah diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi yang berhak untuk melakukan penambahan terhadap agama ini yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Siapapun yang mengadakan penambahan tersebut maka tertolak. Kama fi hadis ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu huwa raddun barang siapa yang mengada-ada di dalam perkara-perkara kami ini ma laisa minhu apa-apa yang tidak bersumber darinya huwa raddun maka tertolak. Ini tegas nas yang jelas yang tidak bisa ditakwil, tidak bisa diarahkan penakwilannya, penafsirannya kepada makna yang lain. Dan hadisnya terdapat di dalam kitab yang termasuk paling sahih setelah kitab Allah dari kalangan kitab-kitab hadis. Wafihi Radun juga di dalamnya terdapat bantahan alalladina yungkisunal islam terhadap orang-orang yang mereka berusaha untuk menghilangkan amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam mengurang-uranginya bantahannya juga ini sudah sempurna tidak boleh diotak-atik untuk ditambah apalagi dikurangi. Wayaqulun mereka mengatakan innahu la yasluhu li kulli zamanin wa makanin bahwasanya beberapa perkara dari ajaran yang ada di dalam Islam itu tidak lagi sesuai, tidak lagi pas untuk setiap zaman dan setiap makan. menganggap bahwa ajaran Islam itu bisa dipilah dan dipilih menurut selera zaman, selera tempat yang tidak sesuai bisa ditinggalkan dibuang yang sesuai diambil yang tidak ada ditambahi bantahannya ayat tadi serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta praktek para sahabat radhiyallahu taala anhum yang tidak pernah mereka sedikit pun bergeser dari apa yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti mayunadi bihil an orang-orang yang menyeru sekarang ini alladzina yaqulun yang mereka mengatakan innal islam li ajli li ajli li ajyalin madat Sesungguhnya Islam itu hanya pantas untuk waktu atau masa yang telah lewat. Wali fatratin madat untuk satu generasi yang telah lewat. Wala yasduhu li akhir zaman. Tidak lagi cocok pada masa akhir zaman ini. Sehingga muncul berbagai macam istilah atau berbagai macam konsep untuk mengemas slogan-slogan ini agar bisa tampak indah. Tidak mau Islam Arab. Maunya Islam daerah masing-masing. Tidak mau bacaan Al-Quran dengan bacaan nada yang telah diletakkan oleh Arab tapi ingin punya nada sendiri. Seakan-akan ingin mengelabui sesuatu yang tidak bisa ditutup sama sekali. Islam datang dengan bahasa Arab. Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Turun di negeri Arab kepada bangsa Arab yang menyampaikan orang Arab dengan bahasa Arab. Lalu diwariskan kepada generasi berikutnya juga melalui media bahasa Arab sampai kepada para ulama hingga akhir zaman sekarang ini mereka yang berkecimpung menjadi ahli dalam agama ini selalu mentransfer ajaran ini dengan media bahasa Arab dari orang manapun Para ulama yang datang dari Eropa sana, Andalusia, orang-orang Spanyol, lihat bagaimana, perhatikan bagaimana ketika menulis karya-karyanya. Kitab-kitabnya. Isinya bahasa Arab. Tertulis dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab termasuk bagian daripada Islam. Meskipun tidak semua yang ada dari Arab itu menjadi Islam. Tidak semua. Kalau Arab dipisahkan dari Islam secara mutlak tidak bisa. Tapi kalau Arab dimasukkan ke dalam Islam secara mutlak juga tidak bisa. Karena banyak orang-orang Arab yang juga menentang Islam dan mati sebagai musuh-musuh Islam. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan media bahasa Arab turun kepada bangsa Arab dibawa oleh orang Arab. Tidak bisa dipungkiri. Asing nah, yang ingin membuat warna lain karena dianggap tidak cocok dengan satu budaya suatu daerah tertentu pada satu adat istiadat pada zaman tertentu, pada satu kebudayaan di suatu daerah tertentu, sehingga Islam akan diolah kembali. Ma'anna qawlahu ta'ala Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dengan firmannya Menyatakan Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. dulu ala annahu salihun li kulli zamanin wa makanin. Yang menunjukkan bahwasanya ini cocok. Sesuai. Dan selaras untuk setiap tempat, setiap zaman, dan setiap tempat. Islam itu bisa diterapkan dimanapun, kapanpun. Faida qasurat afhamu ba'din nas an fahmil Islam. Dan jika terjadi ada kekurangan atau kekurang pahaman sebagian manusia terhadap pemahaman Islam yang telah sempurna tadi fal aibu laisa bil Islam maka cacatnya itu bukan pada Islamnya innamal aibu fi fahmihim lahu namun cacatnya terjadi pada pemahaman mereka terhadap Islam itu sehingga tidak bisa diwakili Islam dengan gerakan-gerakan yang ada yang mereka mengaku mengibarkan bendera Islam berjuang demi Islam namun ketika terjadi di sana sisi-sisi yang tidak sesuai tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu tidak bisa menjadi pembuktian bahwa Islam itu tidak layak dijalankan di suatu tempat atau di suatu daerah atau di suatu zaman. Wa illa fad-dinu kamilun wa syamilun lima salih al ibadi ila an taqum as-sa'atu. Kalau ada kekurangan dari sebagian orang di dalam memahami Islam yang dipandang cacat, aib, kurang itu bukan Islamnya. Tapi kembali kepada pemahaman mereka. Karena sesungguhnya agama itu sempurna. Telah sempurna, telah mencakup untuk kemaslahatan para hamba. Berlaku hingga akan tegaknya hari kiamat. Nah meskipun kemudian pada prakteknya, pada penerapannya, Islam dalam bentuk yang seperti ini itu akan mengalami seperti yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu ketika awal datang asing dan kelak akan dianggap kembali asing Islam akan dianggap lagi menjadi ajaran yang asing. Meski banyak orang menerima, banyak orang kemudian memeluk Islam, namun ketika disodorkan Islam sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ini, Islam dengan kesempurnaannya, seperti diajarkan Rasulullah SAW, itu mereka akan menganggap asing. Namun tetap tetap terus akan ada sampai akan tegaknya hari kiamat. Sampai akan tegaknya hari kiamat, Islam yang sempurna itu akan tetap ada. Wa atmamtu alaikum ni'mati bihadad din. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah curah, curahkan kepada kalian nikmatku yakni nikmatku yang dimaksud bihadad din nikmat dengan agama ini. Fahada dinu huwa a'adham ni'mati ni'matin an'ama Allah biha 'ala al-bashariyah. Maka agama ini, agama Islam ini adalah yang paling agungnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat tersebut kepada manusia. Nah dengan Islam itu akan mendatangkan keselamatan untuk seluruh alam ketika hidup di dunia dan akan mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan dan derajat yang tinggi di negeri akhirah. Lakin akan tetapi man qabila hadhihi ni'mah istifada minha wa man lam yaqbalha fa'ismuhu wa dararuhu alaih kan tetapi orang yang menerima nikmat ini dialah yang akan mendapatkan faidah dari apa yang telah Allah curahkan dan sebaliknya siapa yang tidak mau enggan ya tidak mau atau enggan untuk menerima nikmat ini fa ismuhu wa dararuhu alaihi dosanya kerugiannya, kemadaratannya kembali kepada pribadinya. Li'annahu huwa alladhi rafadha hadhihi ni'mah. Karena dialah sendiri yang menolak nikmat ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku masuk dalam jannah kecuali yang enggan. Terus apa Rehan? Apa lanjut hadisnya? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Terus lupa. Nah, siapa? Nah, oh, libur dua bulan habis ilmunya. Hah? Ingat artinya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qal Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk ke dalam jannah. Semua umat manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW dijamin masuk jannah kecuali yang enggan. Dikatakan siapa yang enggan siapa yang taat kepadaku kata Rasul SAW dia yang masuk jannah dan siapa yang durhaka dialah orang yang enggan masuk ke dalam jannah. ثم قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku telah ridha terhadap kalian Islam ini sebagai agama. Al-Islam, Islam yang dimaksud هو الدين الذي قال Allah fihi awal hadil ayah. Islam yang disebutkan di sini Islam yang itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya pada awal ayat ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, dinakum agama kalian ya Islam itu tadi. Allah Subhanahu akmalahu wa radiyahu li nafsihi wa radiyahu li ibadihi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya dan Allah meridainya untuk dirinya dan Allah meridainya untuk hamba-hambanya. Wala yarda dinan siwahu dan Allah tidak ridha terhadap satu agama pun yang selainnya. Sehingga jelas makna inna dina indallahil Islam sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanya Islam itu tidak diartikan dengan agama yang paling benar adalah Islam. Kalau dikatakan yang paling benar adalah Islam, masih ada yang benar di bawah kebenaran Islam. Apalagi diartikan dengan bahwasanya Islam yang dikatakan benar di sisi Allah itu Islam diambil dari Islamnya Ibrahim. Islamnya Ibrahim yang kemudian di sana ada agama-agama Bani Israel, agamanya Yahudi, agama Nasrani, agama Samawat, agama Samawi, semuanya dikatakan benar dan masuk ke dalam cakupan ayat ini. Ini pengkaburan tafsir. Dan itulah tafsirnya kaum liberalis, kaum pluralis yang mereka mengharamkan untuk mengklaim kebenaran Islam hanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja di dalam memberitakan ayat ini. Karena memang mereka tidak ingin mengambil Islam dari Rasulullah SAW. Tidak mau Islam Arab. Ya. Maunya Islam yang bukan Arab. Atau Arab, Arab Patengina. Islam yang tidak jelas. Islam pakai nada, Qur'annya dibaca dengan langgam dan danggula. Orang Jawa tahu ada namanya apa itu? Kidung. Kidung dan danggula. Yang itu mantranya orang-orang Hindu. Itu mantranya orang-orang Hindu. Yang menyusunnya itu para empu yang terkandung mantra-mantra dibaca di tengah malam untuk memanggil ruh atau menolak para jin setan. Nadanya diambil untuk membaca Al-Qur'anul Karim. La haula wala quwwata illa billah. Saking pinginnya untuk menghindari warna Arab. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Nah, Qala ta'ala inna ad dina inda Allahil Islam. Fasairul adyani ba'da maji'i dini Muhammadin kan Nasraniyah wal Yahudiyah kulluha batilah la yardaha Allah subhanahu wa ta'ala semua agama-agama setelah datangnya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua agama seperti Nasrani seperti Yahudi. Semuanya teranggap batil, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan, disebarkan semenjak beliau telah menerima wahyu berupa Islam, semua agama yang sebelumnya tidak lagi berlaku. Siapa yang tidak mengikuti Islam itu, itulah orang-orang yang kafir. Dinyatakan dengan tegas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut, maka dia sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Nah, namun kembali kepada pemaknaan kata Islam. Islam ditarik kepada agamanya Ibrahim. Kabur lagi. Nah. Fa hatain al-ayataini raddun ala alladziina yakuluna min ahli zamanina. Maka di dalam dua ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka berkata dari orang-orang yang ada pada zaman kita sekarang ini. inal adyana as-salasa al-yahudiyya wa nasraniyya wal islam kulluha haq. Sesungguhnya agama-agama yang tiga itu. Yahudi, Nasrani dan juga Islam semuanya hak. Jadi bukan cuma proyeknya Nur Khalis Majid dengan bala tentaranya. Ulil Absar Kemudian siapa lagi? Yang mereka mengkampanyekan tentang konsep ini. Ini konsep secara internasional yang terpusat, terkoordinir. Maka beliau pun mengingatkan tentang paham yang demikian. Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Bantahannya jelas. Wa kulluha tusilu ilallah dan semuanya akan sampai kepada Allah katanya. Fahadha kezbun waftira'un maka ini adalah dusta dan kebohongan. Falaisa hunaka dinun haqqun ba'da maji'i hadzal din ilal Islam. Maka di sana tidak ada lagi agama yang hak setelah datangnya agama ini kecuali agama Islam. Fa ba'da bi'asati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Islam nusikhat al-yahudiyyah wan nasraniyyah. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW dan telah datang Islam ini, dihapuslah ajaran Yahudi, ajaran Nasrani secara legalisasinya untuk dianut di muka bumi. Kalau ada yang masih menganut, itu menganut dengan penganutan ilegal tidak sah tidak akan diakui fasairul adiyani imma muharrifun wa mubaddilun wa muharraf wa mubaddal wa imma mansuh na'am wa muntaha ajaluhu semua agama itu apakah kalau kalau masih ada itu sudah memang dirubah atau diganti ajarannya. Agamanya Yahudi yang dulu dibawa oleh Rasulullah Musa sudah bukan itu yang asli. Agamanya Isa Nasrani ya sudah bukan lagi Injil yang asli. Dirubah ber, menyeleweng atau diganti ataukah dihapus atau memang sudah berakhir masa berlakunya. Falam yabqa dinun yardahu Allah illa Islam. Tidak ada lagi tersisa agama apapun kecuali Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. man arada dukhulal jannah, maka siapa saja yang dia ingin masuk dalam jannah, bal yatamassak bihadal Islam. Hendaklah dia berpegang teguh dengan Islam ini. man arada dinan ghairahu falaysa lahu ilan nar. Dan siapa yang dia menginginkan ada agama yang lain, maka tidak akan dia dapat kecuali an Li'annahu rafadha dinallahi alladhi radiyallahu radiyallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Karena dia telah menolak agama Allah yang Allah telah meridainya subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Wal Yahudiyatu, maka kaum Yahudi nah ghairu المحرفة التي هي دين موسى عليه الصلاة والسلام كانت في وقتها دينا صحيحا مقبولا Yahudi selain yang telah dipalingkan yang dulu agamanya Musa alaihissalam dulu pada waktu itu memang agama yang sah yang diterima ajaran Taurat ajarannya Musa alaihissalatu wassalam. Wa kadzalika nasraniyah, demikian pula nasraniyah gairu Gaira al-muharrafah sebelum dirubah lakin ba'da majil Islam nusikhat. Kalaupun seandainya belum dirubah, masih asli, ori. Tapi setelah datangnya Islam nusikhat. Tidak lagi berlaku. Muntaha ajalu, qad intaha, expirednya sudah habis. Ya, nggak boleh lagi diperlakukan. Nah, telah dihapus dengan datangnya Islam. Walam yaqa walam yabqa ilal Islam. Tidak tersisa lagi agama yang sah kecuali Islam. waqad amar Allah bi Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti agama Islam. Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh muhammad Rasul, jika kalian memang cinta kepada Allah, wahai orang-orang Yahud. Kalau memang kalian beribadah kepada Allah, demikian pula kalian wahai orang Nasrani, memang kalian beribadah kepada Allah, tidak ada cara lain. Tidak boleh lagi dengan cara agama kalian. Tapi dengan cara kalian mengikuti apa yang aku ajarkan ini. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul Allah wa rasul. Katakan pula olehmu wahai rasul, taatilah kalian Allah dan rasulnya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian berpaling enggan taat kepada Allah, enggan taat kepada Rasul yang telah Allah utus berupa pembawa risalah yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Fonis kafir kepada Yahud, fonis kafir kepada Nasrani setelah datangnya Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat yang sopan. Ya, antum kafir. Ya, dia kafir, tidak perlu dibuat bahasa halus lagi karena memang mereka yang menghendaki dengan kalimat itu mereka yang bersikap ingkar kepada Allah orang yang ingkar namanya kafir nah diperhalus non muslim yang memfonis mereka kafir Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ini penjelasan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Ini pendidikan untuk kita berprinsip dan berbangga dengan Islam. Termasuk berbangga dengan sunnah. Berbangga dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang murni. Dan tidak menjadi minder. Tidak menjadi orang yang merasa hina ketika dianggap kembali ke belakang mengikuti zaman yang sudah lewat masa lalu yang masa lalu itu agama mereka yang sudah agama usang tidak terpakai ajaran Rasulullah itu yang baru untuk mengganti agama-agama mereka yang sudah tidak berlaku lagi justru kita berada pada agama yang terakhir sebagai penutup seluruh ajaran yang ada ajaran mereka itu ajaran usang ajaran kuno, ajaran yang sudah tinggalan zaman. Namun kadang-kadang kita lebih merasa mereka yang maju, kita yang tertinggal karena kurangnya kita terhadap pemahaman apa yang dimaksud dengan Islam dan bagaimana kedudukan Islam itu itulah yang penting untuk kita kaji dan penting untuk kita tanamkan tentang qatlul Islam keutamaan Islam. Yang tentunya dengan keutamaan Islam kita tahu, kita akan juga terangkat keutamaannya sebagai penganut ajaran Islam. Kita akan semakin bersemangat. Kita akan semakin tahu bahwa kita dipilihkan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memiliki keutamaan yang tidak ada pembanding, Bahkan tidak ada pilihan lain untuk mencari keutamaan di dalam kehidupan dunia dan mencari jalan selamat untuk menuju negeri akhirat. Barakallahu fikum, ini yang kita baca pertemuan kali ini. Kita baca per ayat atau menyesuaikan waktu karena kita berganti kepada ayat berikutnya. Penjelasannya panjang. Insya Allah kita akan baca lebih fokus membaca penjelasannya dan tidak terlalu banyak lari kepada penjelasan yang lain agar kita kuat memahami maksud dari kitab ini. Kitabnya insya Allah tipis, kemudian cepat selesai dan sekaligus mendapatkan manfaat dan faidah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair walhamdulillah rabbil alamin. Fadalu hafizakumullah.